Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi Kami bacaan kita Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafiz Najar Al-Asqalani taala. Kita masih di kitab musholah dalam bahasan ini bab yang ke-14 bab sholatul idain, bab sholat dua hari raya. Disebutkan bahwa hukumnya adalah wajib Kemudian juga dilakukan setelah ya matahari terbit ya sepenggalah satu tongkat sekitar itu. Seperti waktu sholat duha. Walaupun untuk sholat ya Idul Adha di akan dicepatkan dalam arti lebih lebih cepat daripada sholat Idul Fitri. Sebagaimana kita memasukkan. Kemudian juga <clears throat> Idul Fitri, demikian juga Idul Adha dengan melihat hilal. Adapun Idul Adha tanggal 10 Idul Hijjah, ada kan demikian. Berarti melihatnya dari awal dari bulan Idul Hijjah. Kemudian juga disebutkan tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada sholat sunnah yang mengiringi ya dua sholat hari raya. Kemudian berikutnya apa yang dibaca di sholat tersebut? <clears throat> Qala Allah hadis yang ke-12 di bab ini. Wan Abi Waqid al dari sahabat Abu Lat, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Imam Sunani taala <clears throat> namanya ismu Haris bin Auf al Haris bin Auf al ya itu ya Kodimul Islam termasuk Islamnya lama ya ini Selain mengatakan mengikuti perang Badar inau Syaidah badr ini berarti sudah lama termasuk sahabat yang lama Kemudian ada duhu fi ahli Madinah termasuk orang-orang Madinah disebut demikian. Ya. Wa mata bi sanah Zaman wasitin. Ini meninggal di Mekah. Ya, tahun 68. Dari Abu Bakar Al-Aitsi, Imam Muslim hadis ini, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Id yang sudah kita sebutkan bahwa jumlah takbirnya yang pertama kan pertama tujuh kali, rakaat kedua lima kali. <clears throat> Maka disebutkan di sini oleh beliau, Allah beliau mengatakan, karena Nabi adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya fil fitr wal adha, beliau membaca di surat ya, di salat Idul Fitri, ya fil fitri, ya, ini membaca di salat Idul Fitri. Wal adha dan Idul Adha di kof dengan surat kof, wal Quran masjid, Waktu Waqtarabat ya, ini surat Al-Qamar. Waqtarabatis ya. Arjah Muslim. Ya, mengeluarkan Imam Muslim wa ta'ala. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa ayyaru ayatan yuridu. Surat Al-Qamar. Orang yang muslim di sini mengeluarkan Imam Muslim termasuk surat yang agak panjang nih ya. Ya ini, ini di antara sunahnya untuk membaca surat ini. Walaupun sebagaimana kita biasa lakukan juga itu membaca di rakaat yang pertama dengan surat Sabihisma Rabbikal A'la. Surat Al-A'la. Demikian juga kata yang kedua, al-ghasyah, hal atakah di ya Yaitu dalam riwayat Imam Muslim juga dari sobat Nu'man bin Bashir yang bisa ditulis ya riwayat yang lain ya, boleh kita membaca Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dalam riwayat Imam Muslim juga. Dua-duanya boleh. <clears throat> ya kadang-kadang kita lakukan ini. Walaupun kadang kalau yang ikut banyak situ anak-anak kecil ya kadang berat ya dilihat keadaan yang yang bagus dan tidaknya melakukan kadang-kadang membaca dengan kof dan al komar juga tadi al-a'la dan al nah, Berikutnya hadis yang ke-13. Jadi disunahkan selesai sholat ya untuk kemudian pulangnya bukan jalan ketika dia itu berangkat. Wan Jabir dari Jabir bin Abdullah rotulahu anhu qala mengatakan ini hadis Imam Bukhari karena Rasulullah adalah kebiasaan Rasulullah SAW, alaihi wasallam idza kana id apabila di hari id itu Fitri ataupun itu Adha. Khalafa beliau menyelisih jalan, menyelisih jalan. <coughs> ya Yaitu Subhana man ini apa maknanya khalafa tariq? <coughs> yakni anahu yarji'u min musallahu. Ya bisa ditulis maksudnya adalah kembali dari tempat sholatnya itu, dari lapangan itu min jihati dari arah ghairil jihati selain arah alati kharaja minha yang beliau keluar darinya. Yang dia keluar darinya. Ya, itu. Jadi mananya menyelisih jalan adalah kembali dari tempat sholat itu dari arah selain arah keluar dari rumah itu. Ya, itu. Akhrajahu Bukhari mulai ini Imam Bukhari Berikutnya hadis, yang ke-14 ini sambungannya. Wali Abi Dawud masih berkaitannya dan sebutkan juga lima Abu Dawud radhiyallahu Ani an Umar nahu dari Ibnu Umar semisalnya. Ini sahih juga. Ya itu. <clears throat> Disebutkan ya di antara hikmahnya sebutkan Imam Sunani wahdalafa Waktu lima fi wajhil hikmah kita berselisih para ulama. Hikmahnya apa? Kenapa kemudian pulangnya bukan jalan ketika berangkat. Ya, lalu bagaimana kalau umpamanya jalannya satu arah, satu ya, dua arah, satu kanan atau kiri? Ya mungkin termasuk ya. ya kan kan kita kalau berjalan kan jalan dibagi dua, ada yang kanan, ada yang kiri. Ya gitu. Ya sebenarnya sih untuk mencari jalan yang lain, walaupun ini juga termasuk tapi e, kecil sekali menyelisihnya gitu. Ya satu arah juga sebenarnya. Kalau bisa untuk kemudian jalannya memutarkah atau bagaimana? Lalu hikmahnya apa? Ya, terjadi perselisihan. Bisa ditulis bagilah liu salim ala ahli toriko ini untuk memberikan salam untuk kedua jalan tersebut. Ya itu. Jadi berikan salam di sebelah kanan umpamanya sebelah timur atau kemudian pulangnya sebelah barat. Wakil ada mengatakan lianal barokati farikon untuk mendapatkan berkahnya. Tapi ini ulama tidak ada dalilnya. Wakila liar hajah mana lahu hajah fihima. Untuk bisa membayar hajat di masing-masing jalan tersebut. Maksudnya di jalan sebelah timur, ya dia ada keperluan di situ, ngambil di situ, kemudian nanti pulangnya sebelah barat, membayar hajat di situ. Wakil ada yang mengatakan liyudhar syair Islam ini lebih tepat untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Bisa iril fajat baturuk di setiap jalan-jalan. Ya itu. Ini yang benar ya untuk menampakkan syiar. Wakil ada mengatakan ya gitu munafikin untuk memberikan kemarahan bagi orang-orang munafik. Ya itu. Biruyatihim izzatul Islam. Dengan mereka melihat keagungan Islam. Ya, Jadi kalau umpamanya tidak <clears throat> berselisih idnya, ya ini benar-benar menambahkan keagungan Islam ya. Jadi tidak ada perselisihan, semua sama. Mungkin. Kemungkinan untuk tahun ini ulama idnya sama mungkin. Walaupun kuasanya ada yang sudah menetapkan lebih dulu. Hai, ulama. Wakil Ali datang terus ada bapak lebih berbanyak, memperbanyak untuk menjadi saksi. Jalan kita tempuh itu berarti menjadi saksi. Ya, itu. Sekian mata demikian. Ulala. Berikutnya ya hadis yang keenam, ya, ya hadis yang ya ke 15. Kalau Allah <coughs> Wan Anas bin Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan kalau qadima Rasulullah Rasulullah SAW beliau masuk Madinah Al-Madinah beliau masuk Madinah ini hijrah Walahum dan untuk mereka ini orang-orang Madinah, orang yang tinggal di Madinah, yaumani yal abu nafima mempunyai dua hari mereka bermain-main di dalamnya. Jadi seperti it juga. Ya demikian. Faqala maka Nabi SAW alaihi wasallam beliau mengatakan qad abdalakumullah Allah telah menggantikan kalian bihima dengan dua hari tersebut khairan ya ini Allah SWT telah, telah menggantikan untuk kalian bihima dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Bihima ini kembali kepada Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan keduanya itu khairan lebih bagus minhuma dari keduanya. Ini dari dua hari hari raya kalian terdahulu. Apa itu Yaumul Adha? Yani Idul Adha, hari Idul Adha, wa Yaumul Fitr dan hari Idul Fitri. Ya itu di Sahih. Marwajo Abu Dawud meriwayatkan yang mengeluarkan Imam Abu Dawud, Wan Nasai dan Imam Nasai bisa di Sahih dengan sanad yang Sahih. Ya itu. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk kita <clears throat> mempunyai id selain dari dua hari raya ini. Ya itu. yang disebutkan untuk id ini ada riwayat Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Bakar radhiallahu anhu waktu itu suatu, suatu saat masuki rumah Aisyah dakhala baitah bahwa Nabi murtaji Nabi sedang ya berbaring beliau. Wa indaha ya dan di sisi Aisyah jariatan ada dua budak perempuan. Tunggonian yang bernyanyi. nih biduf dan keduanya memukul duf. Duf itu rebana. Ya, seperti itu ya. Fakal Bakar maka Abu Bakar mengatakan abi masmur saya syaiton mismar ini seruling syaiton di Rasul di rumah Rasulullah. Ya, ini apakah dua seru apakah seruling di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakalah Rasulullah maka Rasulullah beri mengatakan, dah biarkan keduanya ya Abu Bakar Abu Bakar. Ya itu. Jadi Nabi biarkan. Biarkan. Keduanya yang bakat. pak ayam id, semuanya ini hari id. Boleh ini dalam saya boleh saya Muslim. Kemudian dikatakan juga inna likulli id, sesungguhnya setiap kaum dan ada id wahada iduna, ini id, id kita. Ya itu. Maka Ibnu aja belum mengatakan ini id kita ya sesungguhnya menampakkan gembiraan anak harus surur fil id min syiar Islam. Menampakkan gembiraan ketika id itu adalah termasuk syiar. Termasuk, termasuk dari syiar Islam. Ya, Wa hukmul sir minal ghina khilafal katsir. Ini sedikit dari nyanyian boleh. Maka disebutkan oleh para ulama hukum memukul duf ini tadi rebana itu untuk laki-laki haram jelas ya. Yang boleh adalah untuk perempuan yaitu. Sudah ada hadis yang disebutkan para ulama mampu menyebutkannya liyakunana akan datang nanti suatu keadaan fi umati dalam umatku akwam suatu kaum yustahiluna hir wal harir wal khumr wal ma'asib. Ma'asib disebutkan yaitu musik-musik, yaitu. Adapun duf untuk perempuan, ya rebana untuk perempuan, yaitu adalah rukhsah. Ya, untuk perempuan waktu tersebut dan disebutkan bahwa itu boleh di aros di yakni e, walimatul urus pernikahan-pernikahan ya demikian. <clears throat> Demikian juga Ya ini nyanyian yang tidak kemudian terlalu melupakan ya disebutkan ya adalah boleh. Tetapi kalau kemudian ya dengan musik-musik yang banyak seperti itu maka tidak diperbolehkan. Ini sekedar rebana saja. Berikutnya <clears throat> Qala Allah Hadis yang ke-16 Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini disebutkan Doif sekali ya, di situ ada Haris Al-Awar, Tadab, sudah selesai. Ya, demikian juga ada Syarik Al-Qadi, lemah. Ya, dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah anhu kalau beliau mengatakan minas sunati dari sunnah termasuk sunnah kerja ilal id untuk keluar menuju sholat id masyian dalam keadaan berjalan kaki. Rawaul Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wa hasan beliau menhasankan, tapi dhaif tadi. Ya, jelas. <clears throat> Dan walaupun ya disukai untuk kemudian berjalan kaki khususnya kalau dia itu dekat ya demikian. Bahkan termasuk apa? Termasuk <clears throat> sebagai saksi nanti. Dia hukum tabu tuktabu asarukum. Ya disebutkan demikian. Ini rumah-rumah kalian ditulis bekas-bekas kalian ketika kalian berjalan menuju tempat sholat. Kemudian berikutnya ini hadis yang terakhir Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ya, ini juga hadisnya dibicarakan hadisnya ada dhaif. Disitu ada Isa bin Abdul A'la Al-Farawi majhul. Ya, tidak diketahui keadaannya. Demikian juga Ubaidullah bin Abdullah juga majhul hal. Dhaif. Di sini dhaif. <clears throat> Tentang masalah solat itu di mana tempatnya? Di lapangan. Wa nabiro dari Abu Hurairah anhu anahum asabahum matar sesungguhnya mereka para sahabat tertimpa hujan. Ya ini hujan waktu itu. Fi yaumi id ketika hari id. pasola bihim Fasolah bihimun Nabi maka Nabi SAW sholat bersama dengan mereka ini para sahabat sholat al id sholat id fil masjid di masjid ini karena hujan sholat id di masjid. Abu Dawud mereka ini Abu Dawud di sanadin lain dengan sanad yang lemah. Ibnu Hajar sendiri menghukumi lemah. Ini pun karena hujan kan itu. Ya maka pun dibahas oleh para ulama tentang sholat id itu di mana tempatnya. Sebutkan bahwa ya di antara para ulama berpendapat di masjid. <coughs> Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. <coughs> ya dengan hadis yakni bahwa paling bagus tempat li'annaha ahabul amakin ilallah paling bagusnya tempat masjid itu di sisi Allah Subhanahu Tapi Jumhur menjawab dengan apa? Jumhur dan ulama mengatakan tetap di lapangan. Ya, mereka menjawab Jumhur bi anna Nabi taraka masjidahu. Nabi saja beliau meninggalkan masjidnya. Padahal masjidnya itu masjid Nabawi adalah mulia kan itu. Sholat di situ seribu kali dari tempat yang lain. Ya itu jelas. <clears throat> ini selesai permasalahan ini ya. Tapi di sini ada beberapa permasalahan. Barang siapa yang dia itu tidak sempat melakukan sholat id bagaimana? Ya dia sholat sendiri dua rakaat kan itu. Sebagaimana ya tapi biasa Ya demikian. Seperti imam ini tujuh kali juga rekat <clears throat> yang pertama, kemudian dekat yang kedua lima kali. Ya demikian. Kemudian apakah disyaratkan berapa orang yang sholat itu tidak disyaratkan, tidak ada dalil di situ. Apakah kemudian boleh sholat di rumah karena udur? Iya, ya untuk sholat di rumah. Apakah orang musafir sholatnya juga? Ya, tidak. Ya, demikian disebutkan. Dia dalam keadaan safar, dalam keadaan terpaksa, maka dia safar tidak ada keperluan, maka dia tidak perlu sholat id demikian disebutkan. Karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Sampai di sini. juga Semoga yang bisa